الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد مر بنا أن الصلاح والإصلاح مما يحبه الله ويرضاه وأن الفساد والإفساد لا يحبه الله عز وجل ولا يحب أهله كما قال قوم قارون لقارون ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وهكذا أيضا كما أن للصلاح أسبابا فللفساد أسباب ومن أعظم أسباب الصلاح دعاء الله عز وجل وكذلك أيضا الاستقامة على أمر الله وأعظم ذلك التوحيد ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أيضا صحبة الصالحين والصالحات من عباد الله عز وجل فيصحب المؤمن الصالحين وتصحب المؤمنة الصالحات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وهكذا أيضا تكوين الأسر الصالحة بأن يختار الرجل المرأة الصالحة وتختار المرأة الرجل الصالح وهكذا أيضا القيام بما أوجب الله عز وجل على العبد من الفرائض والاستكثار من النوافل فإن هذا من أعظم الصلاح والإصلاح وهكذا أيضا التواصي بالحق التواصي بالصبر الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم النافع بين الناس هذا من أعظم الصلاح والإصلاح وقديما قيل ما أصلح الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح ما أصلح الحر الكريم كنفسه هو حريص على نفسه أكثر من غيره والمرء يصلحه الجليس الصالح وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الجليس الصالح يمثله العلماء الصالحون وحلقات الذكر والمساجد وتلاوة كتاب الله عز وجل والقراءة في الكتب النافعة وسماع الدروس والمحاضرات النافعة للعلماء الصالحين المصلحين المتمسكين بالكتاب والسنة ويمثل دور الجليس الصالح الأب الصالح والابن الصالح والأخ الصالح والزوجة الصالحة والزوج الصالح والعكس بالعكس ممن يمثل دور الجليس السوء وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أربعا من السعادة وأربعا من الشقاء وجعل من السعادة المرأة الصالحة والجار الصالح هذا من سعادة العبد المرأة الصالحة والجار الصالح وقد مر بنا أن الصالح من عباد الله من أدى حق الله وحق عباد الله هذا هو الصالح فمن سعادة المرء أن تكون امرأته صالحة ومن سعادة المرأة أن يكون زوجها صالحا تعينه على طاعة الله ويعينها على طاعة الله تكون له في السراء والضراء ويكون لها في السراء والضراء أعوانا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان وهكذا الجار الصالح من أسباب السعادة يحفظ عليك عرضك ومالك ودمك تأمن على دمك ومالك وعرضك معه وعلى دينك وأخلاقك بخلاف الجار السوء الذي يسعى في إفساد دينك وأهلك وأولادك وربما لا تأمن معه على مال ولا عرض ولا دم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد الصالح إذا وضع في قبره وساله الملكان أتاه عمله بصورة رجل طيب الريح طيب الثياب طيب المنظر فيقول من أنت من أنت فوجهك يأتي بالخير في ذلك المكان الموحش المظلم يقول له من أنت فوجهك يأتي بالخير قال أنا عملك الصالح يؤنسه في قبره أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا وأما الرجل السوء فيأتيه عمله في قبره بصورة رجل قبيح المنظر قبيح الثياب منتن الريح فيقول من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 الوطر حفظه الله تعالى hafizahullah taala melanjutkan materi beliau dengan beliau katakan Saudara-saudara semuanya telah berlalu bersama kita bahwasanya kebaikan dan usaha untuk memperbaiki itu adalah termasuk perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kebalikannya rusak dan merusak itu adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan nasihat kaum Nabi Musa kepada Qarun. Wala tusidu fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Maka sebagaimana kerusakan, rusak dan pengerusakan itu ada sebab-sebabnya. Maka demikian juga kebaikan dan memperbaiki ada trik-triknya, ada wasilah-wasilah, cara-cara, sebab-sebab yang mengantarkan kepadanya. Seperti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perbaikan agar dijadikan hamba yang saleh, selalu memperbaiki. Demikian juga istiqamah dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Selalu ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Demikian juga termasuk dari sebab-sebab kesolehan adalah berteman dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang suka memperbaiki. Nah, baik dari laki-laki maupun perempuan. Sehingga Allah Azza wa Jalla pun mengingatkan fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang saleh, wanita yang salihah adalah yang kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya di saat suaminya pergi. Dan itu bisa dilaksanakan dengan nikmat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ikhwani fiddin rahimakumullah termasuk sebab-sebab perbaikan masyarakat adalah kita membentuk keluarga-keluarga yang salihah. Sehingga seorang lelaki memilih wanita yang solihah untuk membangun rumah tangganya. Sebagaimana wanita pun memilih suami, calon suami yang soleh untuk membina rumah tangganya. Juga termasuk dari wasilah sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada kebaikan dan perbaikan adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik perintah yang wajib maupun yang sunnah. Diperbanyak amal-amal sunnah. Demikian juga termasuk dari kebaikan dan perbaikan adalah senantiasa saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Mendakwahkan kebaikan kepada manusia. Demikian juga menyebarkan ilmu. Ini termasuk wasilah yang terbesar yang akan membawa kebaikan dan perbaikan. Maka zaman dahulu dikatakan dalam syair Tidaklah orang yang baik dan mulia itu memperbaiki seperti ketika dia berusaha memperbaiki dirinya dan seseorang bisa diperbaiki oleh temannya yang soleh. Nah, jadi perbaikan yang diusahakan oleh diri sendiri itu adalah perbaikan yang sebenarnya. Dan dalam rangka itu dia berusaha untuk menjadi orang yang baik dengan berteman dengan orang-orang yang baik. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sahih Al-Bukhari Rahimahullah taala, Nabi ada salatu wasallam memberikan perumpamaan teman yang baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Mungkin dia menghibahkan atau kita membelinya, minimalnya kita mencium bau yang wangi dari dia. Itulah teman yang baik yang dipraktekkan dalam kehidupan dunia ini orang-orang yang baik itu adalah mereka para ulama rahimahumullahu taala wa hafizahum orang-orang saleh itu adalah teman duduk yang baik demikian juga majlis-majlis ilmu yang ada di masjid-masjid itu adalah teman kita yang baik membaca buku-buku yang baik, buku-buku yang bermanfaat, mendengarkan ceramah-ceramah yang baik dari ulama-ulama yang terpercaya, ulama-ulama yang saleh yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Juga termasuk dari teman yang baik adalah seorang bapak yang saleh, anak yang saleh, istri yang salihah. Maka itu semua yang harus kita cari dan kita selalu bersama mereka. Bukan kebalikannya, orang-orang yang jelek. Dan ketika orang berteman dengan orang yang jelek, maka kejelekan pula yang akan dia dapatkan. Rasulullah alaihi salatu wasallam pun telah mengabarkan ada empat jalan kebaikan atau empat bentuk kebahagiaan. Empat bentuk kesengsaraan. Di antara empat bentuk kebahagiaan seorang manusia adalah ketika dia memiliki istri yang salihah. Ketika dia memiliki tetangga yang saleh. Maka ketika seseorang memiliki Istri yang salihah dia akan mendapatkan kebahagiaan karena istri yang salihah membantu dia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang istri yang mendapatkan suami yang saleh juga demikian membangun rumah tangganya di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tetangga yang baik, tetangga yang saleh yang kita bisa percaya kepadanya, bisa kita titipkan rumah dan keluarga kita kepadanya. Berbeda berkebalikan dengan tetangga yang jelek yang kita pun akan bersedih ketika memiliki tetangga yang jelek seperti itu yang tidak bisa kita percaya terhadap keluarga, harta, bahkan kehormatan kita. Demikian juga ikhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Nabi alaihi salatu wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa apabila seorang mayit diletakkan dalam kubur dan ditinggal oleh para pengantarnya maka kalau dia adalah orang yang soleh di dalam kuburan itu diberikan teman oleh Nabi uh, diberikan teman oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bagus rupanya wangi baunya maka dia pun heran siapa engkau ini wajahmu adalah orang yang mendatangkan kebaikan maka dia pun akan menjawab aku adalah amalanmu yang baik Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui betapa cepatnya engkau dalam melaksanakan kebaikan betapa lambatnya engkau dalam melakukan kejelekan maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan kebaikan kepadamu sebaliknya orang yang jahat orang yang jelek ketika masuk di alam barzakh di kuburan juga akan diberikan teman Namun teman itu jelek rupanya, busuk baunya. Maka dia pun akan merasa heran dengannya dan bertanya, Duhai jeleknya, siapa engkau ini? Wajahmu adalah wajah orang yang mendatangkan kejelekan. Maka dia pun menjawab, Aku adalah amalanmu yang jelek. Betapa cepatnya engkau melakukan kemaksiatan. Betapa lambatnya kamu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. maka Allah Azza wa Jalla berikan balasan yang jelek kepadamu. Maka saudara-saudaraku semuanya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya kesalehan dan perbaikan itu. Mari kita usahakan. Mari kita bermujahadah bersungguh-sungguh dan serius dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ketika akan mencari istri, cari yang salihah. Seorang wanita ketika akan mencari suami, cari suami yang saleh. Agama menjadi ukurannya. Sehingga dengan demikian, nah, akan terlahir anak-anak yang saleh dan salihah. Kemudian menjadi masyarakat yang baik dan memperbaiki. Demikianlah yang bisa disampaikan dan Syekh akhiri dengan doa doa beliau yang baik untuk kita semua mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang saleh dan memperbaiki menjadi hamba-hambanya yang baik di dunia ini baik amalannya baik hatinya baik perkataannya mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita contoh-contoh yang baik bagi orang yang bertakwa Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dari orang-orang yang berbahagia di sisi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang baik kepada antum semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.